Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan bahwa membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ada empat cara. Cara yang pertama adalah dipisah semuanya dan tentunya sebagaimana telah disebutkan bahwa cara ini lebih utama karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran itu berhenti per ayat sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah ya ketika ditanya maka dijawab ayatan-ayatan jawabnya eh, seayat demi seayat saya akan contohkan yang pertama. Yakni dipisah semuanya dan dikenal juga dengan qat'ul jami' qat'u al jami' artinya dipotong semua dipisah semua dan ini cara yang termudah A'udzu billahi minasy rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ini cara yang pertama. Jadi setiap ayat berhenti. Berhenti, kemudian ngambil nafas, kemudian baca lagi, kemudian berhenti, ngambil nafas, baca lagi. Adapun cara yang kedua adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah yang diistilahkan dengan waslu al-awwali bisani wa qat'u salis. Menyambung satu ayat dengan ayat yang lainnya perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama, nafasnya. Yang kedua, akhir atau harokat akhir setiap ayat. Maksudnya apa? Maksudnya nafas harus kuat dan tidak boleh mencuri-curi nafas ketika membaca Al-Quran. Karena ini tidak sesuai dengan adab. Kemudian yang kedua, Eh, tidak sesuai dengan adab membaca Al-Quran. Yang kedua, perhatikan harokat akhir dari ayat. Apabila domah harokatnya maka dibaca domah. Apabila kasroh dibaca kasroh, apabila fathah dibaca fathah. Tidak boleh disukunkan. Karena kesalahan dari sebagian orang yang membaca ketika mewasolkan atau menyambungkan satu ayat dengan yang lainnya dia sukunkan.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 Tidak boleh al Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya cara yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Artinya kita membaca isti'adzah kemudian berhenti. Kemudian kita membaca basmalah dengan awal surat diwasol disambung contoh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايت ya kita baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم berhenti kemudian ngambil nafas kemudian bismillah sambung ke awal.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 Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Di sukun-sukun itu tidak boleh. Kemudian nafasnya juga diperhatikan. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan uh, perdana ini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.